Augen bloß nicht hin. person. ya. Sekarang aku udah ada ya, yang ada di tulisannya di situ silahkan perhatian, perhatikan. suatu kalimat atau lafaz itu bisa diketahui bahwasanya itu isim atau fi'il dengan ciri-ciri berikut ini. Ciri-cirinya harus diketahui ciri-cirinya. Kalau seseorang pengen lihat itu laki-laki atau perempuan, ciri-cirinya mana? Rambutnya panjang, ya, pakaiannya lain, ya sama dengan perempuan, <clears throat> nggak sama dengan laki-laki seperti itu. Laki-laki juga seperti itu. Nah, ini ciri-cirinya Seseorang bisa mengetahui apa itu isim atau fi'il itu dengan ini. Diketahui dengan ini. Dan ini asas. Ini lebih penting daripada kemarin pembahasan tentang kalam. Karena ini sudah masuk kepada yang akan kita bahas di dalam ya, kitab membaca kitab seseorang bagaimana dia tahu eh, bagaimana dia bisa mengetahui makna kalau dia nggak tahu itu isim atau fi'il itu kata benda itu kata benda atau kata kerja nggak tahu dia nah sekarang tanda-tandanya bisa kelihatan oh ini isim nah isim isim apa berarti ya bisa dilihat nanti isim yang seperti apa nah tanda-tandanya yang pertama adalah al khofbu ini menurut ulama lain al khofbu ini diartikan dengan jer nah, jar al jar bisa diartikan dengan jar Kejar oh. Dijerkan, dijerkan. Biasanya dengan dikasroh atau alamatnya jer itu ada dengan ya, nah, dengan fathah. Apabila dia memenuh menasrf, nggak usah dibahas. Yang penting dijerkan, dikasroh. Iya, ya, dikasroh. Jerkan, dikasroh. Dijerkan, jer itu artinya dikasroh dari jer ya. Khofdu itu di artinya bahasanya itu al khofdu itu di bawah. Khofdu itu lawan dari murtafi' dari di atas. Berarti di bawah. Makanya jer itu mesti nasroh. Nah, paham ya? Al khofdu artinya dijarkan maksudnya di nasroh. titik selesai. Kemudian ada alif dan lamnya setiap ada alif lamnya berarti itu adalah isim. Berarti adalah isim. Contohnya alhamdulillah. Nah, alhamdulillah. Ada alif dan lamnya. Maka itu dikatakan apa? Isim. Isim. Paham ya? Isim. Ya. Nah, sekarang bisa dikatakan itu isim juga. Contoh lagi selain alhamdulillah apa? Alkitab. Kemudian yang ada alnya al baitu. Kemudian al al masjid. Terus al al Terus al al baqarah benar al baqarah Terus an an najmu al qalam asyamsu, al-qamar. Jadi Al-Quran banyak sekali. Ah. Suratul Kahfi. al kahfi ah. kalau sendiri dia al kahfi al Ya, al al al berarti itu tanda isim. Paham ya? Nah, ini kalau nggak dihafalin, ya nggak nggak tahu harus dihafalin ini. Kemudian dukhulil alfi wal lami di sini masuknya alif dan lam artinya masuknya alif dan lam. Dukhul dari kalimat dakhala. Ini dukhulun, dukhulul alifi. Ini juga isim dukhulun. Yang kedua adalah ditandai dengan tanwin. Tanwin. Nah, sekarang tanwin contohnya masjidun kemudian kolamun ah, masjidun kolamun kitabun kursiun ah, sayyaratun ah, gampang kan gampang sekali masya Allah antum bisa lihat di sini isim atau fi'il kalau bisa dimasuki tanwin sekarang saya tanya, kalau Fatimah tuh hmm, boleh nih tun boleh Fatimah pun Gak boleh iya. Harus Fatimah pun Kenapa? Ya. Ini Gak ada ini isim apa fiil? Ini isim Nama orang iya. Contohnya Umaru gak boleh dipanggil juga Umarun nggak boleh almarhum tapi ini sudah jelas ini isim nama orang nama kan ini nama orang karena ini, sudah masuk ke dalam isim ini masuk jer ini masuk nanti isim wa, wa ziyadah tau ini namanya alam wa ziyadah ah, tak utak nih kalau nggak salah dalam ilmu nahwunya nanti udah ini ini nggak boleh ditandai tanwin dikasih tanwin karena ini mamnu minas ini nggak boleh dalam kalau ada Fatimah tuh dibaca Fatimatun berarti dia tidak belajar bahasa Arab. Nggak boleh Fatimatun, harus Fatimatun. Paham ya? Fatimatun, ini penting. Ada pengecualian, banyak nanti pengecualian masuk kejar sini. Banyak sekali ya. Maru masajidu nggak boleh masajidun. Nah, Masajidah itu nggak boleh masajidan. Nah, itu nama padahal masjid-masjid. Nah, itu ada nanti pembahasannya. Di sini cukup satu saja bahwasanya tanwin Muhammadun boleh kalau kalau Muhammadun boleh. Nah, Aliun, Mahmudun, Nah, Usama tuh nggak boleh Usama tuh. Sama tuh ya. Itu yang penting ini kenapa tidak? Cukuplah bahwasanya ini nama orang Uthmanun boleh nggak? Nggak boleh. Uthman itu ada pembahasannya nanti di kujer ini, tapi tidak dibahas sekarang. Yang jelas tanwin yang menerima tanwin masjidun, kolam, sayaratun, baitun, baitun, terus salimun, mutiyun, kursiyun, kursiyun, apa lagi? Babun, kolamun kolamun apa? Nah, Najmun bisa, nujumun. Ya, ya benar ya. Sudah paham ya tanwin. Ini harus hafal. nggak boleh tidak hafal. Yang ketiga adalah huruful khafdi. Ya, huruful khafdi itu bisa diartikan huruf jer. Itu menurut ulama kufiyin. Jer, bersama aja. Artinya sama. Ya, Paham? Jadi khufjir min ila an ala firba ba wal kaf wal lam ya gampang min ila an ala firba ba kaf lam min ila an ala firba ba kaf lam fi ya iya, bedanya yang pertama sama yang ini pak apa yang pertama al fatul atau nah ini kalau di jer ini yang namanya isim itu pasti jer. pasti dijerkan. Baik itu dijerkan dengan kasroh atau dengan ya atau dengan fathah. Dah itu. Ini nih nggak usah ini pembahasannya nanti di erot. Antum nggak usah terlalu ini. Yang ini yang lebih penting lagi. Yang jelas isim itu mesti jer, Yang namanya isim mesti khofat. Gak mungkin isim itu di fiil. Paham ya? Isi, isim itu mesti jer. Ya. Paham nah. sekarang? Nah, yang dijerkan ada fiil yang dijerkan yang sukun. Nah, <laughs> itu nggak usah dibahas itu lain lagi. Ini ini ini aja. Yang penting dibahas ya. Tanwin, dia menerima tanwin. Yang pertama apa? Bisa ditandai dengan apa? Alif dan lam. Kalau ada alif lamnya berarti dia itu adalah, adalah isim. isim. Kalau bisa dimasuki di tanwin berarti dia itu adalah isim. isim. isim. Selesai. Sekarang huruf jer. Kalau ada huruf jernya berarti itu isim. Gampang kan? Kalau ada huruf ini min, ila, ada sembilan Min, ila, an, ala, fi, ba, ba, kaf, lam. Kalau ada sembilan huruf ini berarti itu adalah isim. Ayo, dibaca min ila an ala fi rubba ba kaf lam. Contohnya min. Ayo, siapa yang tahu? Min minal minal masjidi. Kenapa nggak dibaca minal masjidah? Ya? Jer ya ini mesti khofbi. Selamat Barakallahu Ya, mesti jer dia. Ya. Mesti jer, mesti di kasro. Nah, paham ya? Mesti di kasro. Nah. Sekarang dijerkan. Kasro mesti enggak mesti enggak boleh kalau ada mim dibaca fathah, kecuali ada tempat tertentu yang saya bilang tadi Fatimata min Fatimata. Enggak boleh min Fatimata. Ada itu bahasanya. Pengecualian. Ada pengecualian-pengecualian itu? Wah itu yang paling susah memang. Di dalam nahwu itu nama ada namanya adat, adat rumah ma'dud. Kemudian yang dua mamnu' soft itu yang agak perlu pembahasan khusus. Nah, ini sekarang antum harus pahami. Sekarang min. Setelah itu ila. Ya kan? Ila. <clears throat> ila Gampang juga contohnya apa? Ilal Ilal matbahi Matbah apa arti matbah? Dapur Ilal ah, Ilal Ilal Ilal Ilal hamamin Kalau nggak ada al Itu tanwin harus tanwin Karena itu tanda isim Ila hamamin Ila masjidin Tapi kalau ada al tidak boleh di tanwin Paham ya? Kalau ada al ini sering salah, saya lihat tanda ini nggak boleh ini ya. Ilal masjidi nggak boleh dibaca ilal masjidin. Kenapa? Tanda ini tan, tanda isim itu antara tanwin dan al, al ini pengganti tanwin. Tanwin ini pengganti al. Walaupun itu dalam arti dalam artian itu berbeda. Kalau ada al berarti sudah ma'rifah. Ah, itu pembahasan yang Berikutnya ada nanti khusus al-ma'rifat dan seterusnya. <clears throat> yang jelas kalau ada al kalau ada al tidak di anwin. antum tulis yang tidak ada al tidak boleh ditanwin. Iya. Kalau tidak kalau ada al tidak boleh kalau ada al tidak boleh di ditanwin. Tapi kalau tidak al harus di Anwin. Contohnya ilamas ila madrasatin seterusnya ya nah berikutnya ya insyaallah taala ila an berikutnya adalah an an ini juga perlu an an abi nggak ada ceritanya an abu an mesti abi an abi Hurairah anin Nabi ya an rasulillah sallallahu alaihi wasallam paham ya gampang kan an gampang sekali an ala ala al maktabi ala ala al kursi ala ala sariri ala sariri karena al itu al al syamsiyah ala sariri kemudian ala alal ardi ya. ala ala sayyarati ala nah, ini al bahri <laughs> ayo ala eh, yang lain lain ya ala bainul alat ala ala dukhan ala dukhan woi di atas di atas toko alat <laughs> alat penting ala ayo ala Gampang kan? Ala dikasroh. Kalau ada alnya tidak boleh di tanwin. Kalau ada alnya tidak boleh tanwin kalau ada alnya. Tapi kalau tidak ada alnya tanwin. Adalah pengecualian yang tidak menerima tanwin di sana. Itu pembahasannya nanti kalau kita sudah membahas tentang i'rab. Gampang kan? Fi, gampang lagi. Fi juga gampang. Artinya apa fi? Di dalam ala di atas an tentang atau dari ila ke min dari kalau an itu biasanya dipakai tentang amma maudhu'ul an tentang apa judul tema sekarang kajian sekarang tentang apa amma amma yakunu ah, amma amma ya Kemudian berikutnya adalah ya an ala fi di dalam fi fil baiti yang lain dong pakai itu aja ya fi sejarah sama aja yang lain fil ghurfati ya benar yang lain fil yang belum dipakai fil fasli fil fasli nah fi Film Madrasa TV masih sudah. <laughs> ya, fi fil funduki. Fil funduki, na'am, fil funduki, na'am. Funduki. Fil maktabi. Fil maktabi, fi dan fi fi yang lain. Sekarang rubah Rubah Gampang tuh rubah ya, juga gampang Rubba so'imin Banyak orang-orang puasa Rubba itu banyak Rubba itu banyak Rubba so'imin La yahsulu alal ajri Banyak sekali orang puasa yang tidak mendapatkan pahala hmm, Nah berikutnya <clears throat> Amin. Ya, ya. Eh, kayaknya saya kerasa panas sekarang itu sudah dihidupin ya kok nggak dihidupin ya pakai ini berarti datangnya yang ini ini yang lebih penting sekali antum kalau sekarang ini tidak datang antum saya susah jelaskannya nanti ya ini yang lebih penting hmm. sekarang ba nah. bil bil bil jamaati nah, bisa bil jamaati dengan jamaah Arabnya Arabnya seperti ini kalau ba ya gini aja kalau al ba'u itu dalam bahasa Arabnya ah, terus di Nah, yang lain saya kalimat-kalimatnya harus yang lain ah, ah. bil kurrat ya bil itu bisa bil kurrat kodam bil bil cocok pindah bin gitu. Lahir nanti bapak bismil kolami mungkin ya. Katab tu bil kolami. Bismillahi. Bismillahi. Bil ilmi man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. wa man ومن akhirata fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi faham ba kaf sekarang berikutnya kaf ya kaf al kaf ini biasanya dipakai untuk perumpamaan bi dengan tapi bi itu bisa masuk bermakna lain bi ini kalau di satu kalimat bisa diartikan lain bukan diartikan bi itu dengan letter terus bi bi terus dengan ya contohnya an ketika ini rogiba rogiba rogiba rogiba itu tahu artinya rogibaan artinya artinya benci artinya benci dalam hadis menrohibaan sunnati barang siapa benci sunnahku rohibaan artinya benci tapi kalau rohiba rohiba fi fi rohiba fi sunnati berarti senang sunnah dulu. Artinya lain. Jadi fi huruf ini tidak bisa diartikan secara mutlak. Itu bahasa Arab. Paham ya? Ini namanya fikhul lughah, ada fikhul lughah. Kalau kita sholat bi, kalau marro bi. Ya, kalau itu bahasa itu di bahasa Arab ada itu bahasanya. Nah, paham ya? Al-kaf itu biasanya diuntukkan, diperuntukkan ya digunakan untuk permisalan. Kal an'ami seperti belhum adol. Kal an'ami belhum adol seperti halnya hewan, binatang dan mereka itu lebih sesat. Belhum adol. Nah, kal Ya zaujati antikan nujumi. ah, ya. Antika ka Nah, antika kolbi. Nah, seperti itu ka kolbi. Itu ka itu dibawa kamu itu seperti halnya hati saya. Ka itu digunakan untuk perumpamaan. Karena sali ghaifin a'jabal kuffar nadhatu. Thumma yang saya tidak yang dibaca tadi al hadid karena tadi ghaifin kah kah tali seperti dipakai perumpamaan kah itu seperti ini. Eh, Muhammadun ka Aliyin kah seperti Ali. Muhammad seperti Ali. Dipakai untuk perumpamaan. Lam sekarang. Lam. Hada li. Hadal qalam. Hadal qalamu li Muhammadin. Li itu kepemilikan. Punyaan Li itu kepunyaan. Huruf kosan berarti gampang ya. Ini harus hafal nanti ya. Min, la, an, ala, firuga ba, kaf, lan. Nah. Huruf kosan. Huruf kosan, itu sumpah. Huruf kosan. Belum, belum. Ini belum saya bahas. Sekarang berikutnya. Harful kosan, huruf kosan. kawasan itu wawu bata huruf kosan itu wawu bata lupa semuanya Wak, kalau wadduha nggak ada mana ini muqaddar itu tak, takdirnya wal asri wan najmi semuanya itu ada wawunya wawunya wawu apa wawu kosam wawu sumpah demi artinya billahi juga gitu wabillaili wabillaili tapi Allah taala yang bersumpah uh, benda kita nggak boleh man halafa bi ghairillahi faqad asyraka barang siapa yang bersumpah kepada selain Allah dia telah melakukan melakukan kesyirikan awas nih hati-hati juga ada faedahnya nih banyak kaum muslimin yang tidak takut dengan wallahi bila Allah takutnya dengan sumpah pocong syirik itu udah jelas wallahi ya Allah demi Allah santai aja bohong demi Allah santai aja giliran disumpah pocong takut takut sama pocong daripada masuk jelas tuh itu syirik bukan syirik sumpah lagi ke tempat kekuburan, sumpah lagi ke jelas jelas syirik nggak ada nggak perlu diperdebatkan makanya bahaya ya syirik bahaya gitu ya makanya terjemah bahasa Arab itu sebenarnya harus orang yang benar-benar paham bahasa Arab selain itu orang yang pintar bahasa Indonesia yeah. karena bahasa Indonesia susah kadang paham mengungkapkannya susah Tuh, itu saya alami sendiri saya kalau ngomong bahasa Jawa lebih bisa ngartikan kadang-kadang oh, itu bahasa Jawanya gini saya bilang bisa tapi kalau bahasa Indonesia gimana perlu waktu seperti itu jadi orang terjemah termasuk syarat-syaratnya bisa harus terjemah bagus nahwunya juga harus bagus karena lain tambahan kalau marrobi marro ala mar, marro tambahan huruf j ini artinya lain gitu itu harus benar-benar orang yang paham namanya fiqhul lughah fiqhul lughah itu setelah kalimat itu ada huruf j ini bi ala seterusnya li itu maknanya berubah ya tapi itu bukan pembahasan itu antum yang penting mengetahui tanda-tanda isi. Nah, kalau bi billahi termasuk sumpah. Makanya perkataan para ulama nahwu kalau ada orang yang bersumpah wallahu bukan sumpah itu. Nah. Karena wallahu itu mubtada. Wallahu itu mubtada. Awalan itu awal kalimat gitu kalau sumpah ya Allah itu ada orang yang punya hilah seperti itu. Allahu berani bersumpah berani. Wallahu wallahu berarti bukan sumpah. Yang sumpah adalah Allah, wallah. Kalau orang ini nyingkat ini nyingkat haknya disukun. Ya, wah dia disukun. Tergantung niatnya. Kalau memang niatnya dia bersumpah ya sudah masuk dan biasanya Allah Allah kalimat untuk tahdir Allah Allah jadi ada kalimat-kalimat ini Allah Allah sesungguhnya orang yang seperti itu Allah Allah untuk tahdir peringatan oh, setelah kalimat Allah Allah itu peringatan yang keras ya, itu tuh ini sekarang balik ke situ wawu ba tak tak berarti contohnya Allah apa tallahi yang benar itu wallahi billahi tallahi sudah karena sumpah itu ya cuma ada beliau. Kalau ada ilallahi bukan sumpah, karena huruf sumpah itu cuma tiga. Siapa? Wawu bata. Sudah selesai. Nah, sekarang saya kasih waktu sebentar saja untuk menghafalkan tanda-tanda isim ini. Antum menghafalkan baru kemudian kita baca yang Ya. Antum menghafalkan 5 menit dihafalkan ya, mungkin sambil tanya yang ada yang tidak paham wajib apa nggak boleh nggak hafal. lakukan untuk tetap semangat dan jangan baru saja bahas kalah sudah koyo semuanya itu nanti malah nggak ada sadar sadar perlu sadar segala sesuatu ya Hah? Sekarang kan zaman instan apa insya Allah ada. <clears throat> Jadi tanda-tanda ini aja tanda-tanda TC Yang pertama adalah al-khawfu. Itu ada al itu Kemudian alif alif Kemudian Kemudian hafuz Nah, nah jar ini saya dari mana yang saya ila ala an fi kaf ra ruba kaf lam apa yang saya bingung <laughs> pokoknya yang ba, ba, ya. an ala fi rubba ba kafla mumtaz mumtaz ya belum ayo pokoknya diingat-ingat sekarang huruf kosang huruf tiga harus kalau juga ayo saya harap dihafalin ya cuma gampang tuh min min ila an ala fi ba ba kaflam dan itu contoh-contohnya pokoknya sambil jalan aja insyaallah nanti hafal kosong itu ada berapa? Tiga. Wau, dua, dan tiga. Sebenarnya yang bahas ini menitikus kan? tandanya ada alif lam. Kita nanti coba praktekkan sekarang. Kita praktekkan sekarang. <clears throat> ya, kita praktekkan sekarang. bil dengan dijerkan wa tanwini dan tanwin wa dukhulil alif wal lam dan masuknya alif dan lam diartikan aja ya enggak tahu wa hurufil khafdhi dan huruf jar wa hiya ya wa hiya min yaitu wa hiya itu yaitu min wa ila dan ila wa an dan an wa ala dan wa dan ala wa fi dan fi wa rubba dan ba wal ba wal kaf dan kaf wal lam dan lam wa huruful qasami dan huruf qasam yaitu wahia yaitu al wawu wawu wal ba'u dan ba wal ta'u dan ta aqul yatamayyazu al ismu ayo harkati yatamayyazu al ismu تتميز الاسم عن أخويه الفعل والحرف الفعل والحرف بعلامات كثيرة بعلامات كثيرة يتميز الاسم أقول سيبركتا يتميز الاسم عن أخوه الفعل والحرف memiliki isi memiliki keistimewaan keistimewaan dari dua saudaranya dari dua saudaranya an akhawaihi isim memiliki keistimewaan dari dua saudaranya siapa saudaranya itu al fi'li wal harfi fi'il dan huruf bi alamatin kathira dengan Keistimewaannya itu dengan isim itu memiliki tanda-tanda yang banyak daripada fi'il. Zakarah al-musannifu minha arba'an. Zakarah telah menuturkan atau telah menyebutkan al-musannifu pengarang. Siapa yang mengarangnya di sini? Sunhaji minha arba'ah dari apa itu alamat-alamat isim itu terdapat empat alamat atau empat tanda. Al-ula yang pertama al-khafdu yaitu dijerkan. Watsaniyatu at-tanwinu. Yang kedua ada adalah tanwin. Watsanitsatu dukhulul alif wal lami Yang ketiga adalah masuknya alif dan lam dukhulul alif wal lam warabi'atu dukhulu harfin min hurufil khafdi Maksudnya salah satu huruf jer atau dimasuki salah satu huruf jar yaitu huruf jar itu ada berapa? sembilan yang sudah kita hafalkan tadi min ila an ana fi rubba ba wal kaf wal lam Kemudian wahadhil alamatu minha ma yakunu fi awwalil kalimati. Dan wahadhil alamatu minha ma yakunu fi awwalil kalimati. Dan dari sekian tanda-tanda dari sekian tanda-tanda wahadhil tanda-tanda ini ada yang di awal kalimat ma fi awalil kalimati ada atau ada yang di awal kalimat atau ada yang berada di awal kalimat fi awali di awal mayakunu ada fi awali di awal al kalimati kalimat ya, diartikan satu-satu gitu biar enak kal alifi seperti alif walami dan lam wa hurufil khafdi dan huruf jar. Ini di awal semua nggak bisa di akhir. <laughs> al kalau al itu alami berarti al itu juga harus di depan. Huruf huruf di dan juga huruf jar itu harus di depan, nggak ada huruf jar di bawah, di belakang. Nah, kemudian wa minha ma yakunu fi akhiriha dan ada pula yang dan ada yang di akhir dan ada pula tanda-tanda itu yang berada di akhir itu aja ya. Dan ada pula tanda-tanda itu yang berada di akhir. Seperti kal khafdi dijerkan, seperti dijerkan, dijerkan dengan kasroh. Kasroh di akhir, di ada ceritanya di depan. Kasrohnya dijerkan di akhir. Buat tanwini dan tanwin. Kasrohnya di depan atau di belakang? belakang bisa di belakang ada di depan yang di depan tuh ada dua yaitu apa alif dan lam kemudian yang kedua huruf jar nah, kalau yang terakhir adalah dijerkan dijerkan dengan kasro kasronya di belakang kemudian yang keempat yang harus di belakang yang tandanya di belakang itu apa tanwin paham ya? ya nah, sekarang famata ra'aita fil kalimati alamatun min hadhil alamati aw kanat taqbiluha taqbaluha aw kanat taqbaluha hukimat 'alaiha bi annaha ismun hukimat 'alaiha bi annaha ismun Famata ro'aita Famata artinya kapan Ro'aita engkau melihat Atau engkau mengetahui Famata ro'aita Kapan saja engkau melihat Fil kalimati Pada kalimat Fil kalimati dalam kalimat itu ya enggak, enggak cocok Fil kalimati diartikan tertentu fil kalimati pada kalimat fil kalimati alamatun tanda min hadhil alamati dari tanda-tanda ini kecepatan enggak kan kecepatan ya apa min hadhil kalimat min hadhil alamati au kanat takbaluha apabila yang baru takbaluha takbaluha fama taraita fil kalimati alamatun min hadhil alamat tanda dari beberapa tanda dari tanda-tanda di atas aukan takbaluha atau menerimanya menerima apa tanda-tanda itu hukimat alaiha dihukumi bi annaha ismun dihukumi isim ini banyak sekali sebenarnya gampang kok sebenarnya cuman belajar ya ini kan belajar terjemah iya. nanti ini ini ini lebih agak susah di kitab yang antum baca di Nabi tentang tauhid itu lebih gampang kalimatnya lebih gampang atau prakteknya. aja ya. Fa'amal khafdu adapun jer fahuwa lughatan diddul irtifa. Fahuwa lughatan diddul irtifa wa huwa at-tasafful Diddul irtifa wa huwa at tasaffur Diddul irtifa'i Diddul irtifa'i ya saya sebutkan salah Diddul <clears throat> irtifa'i wa huwa at tasaffur Khofab itu menurut bahasa lawan dari atas lawan dari atas hmm. bahwa tasafru yaitu apa tasafru apa di bawah wasilahan dan menurut istilah ibaratun anil kasrati dari lawan kata dari semua fiil? Itu di fiil. Enggak ada tanda-tanda. Asim aktif. Aktif itu bisa. Itu itu kenapa? Bisa menerima A dan bisa juga menerima tanwin bidun. Bisa. Al irtifa'u isim apa fi'il? Maksudnya di sini iya, iya. bisa menerima A iya, dan ya, ya. Kemudian al irtifa'u isim fi'il? Isim. Apa tandanya? Nah, bawah, jelas isim. Tapi itu isim namanya isim bomir. atas tasaffuru isim ya? Isim. Wastilahan Wastilahan isim isim. Isim apa tandanya? Tanda sudah selesai. Ibaratun isim. Isim. Kenapa? Tandanya fi apa? Tanwin anil kasrati isi karena apa setiap ada hujat itu mesti isi ya. hmm, kemudian alati tahduthu ini belum pembahasan kita inda inda isim juga duhuli duhuli isim isim karena apa ayo yang lain dukuli bukan muncul ya? dukuli dijerkan dengan kasroh dukuli dukuli amili isim apa jir isim apa jir isim kasroh kemudian ini juga bisa dimasuki apa al dan tanwin al-khafdi itu yang jelas au mana anha anha semua fiil anha isim kenapa ibarat menurut istilah khafdu itu khafdu itu menurut istilah adalah ibarat anil kasroh ya pe apa ya ibarat anil kasroh itu ya khafdu itu adalah kasroh gitu khafdu itu ungkapan lain dari kasroh gitu ibarat itu anil kasroh ungkapan lain dari kasroh hmm. al khafdu itu ungkapan lain dari kasroh Allah kita tutu indah dukhuli amil khafdi yang terjadi ketika dimasuki amil jer amil khofer yang terjadi ketika dimasuki amil khofal au mana ba'anha kasrohnya dal min zaidin dari lafat zaidin fi kaulika seperti ucapanmu seperti ucapanmu fi kaulika ketika atau bisa ketika ketika engkau berkata marotu bi zaidin saya lewat bertemu nah, marobi berarti saya bertemu papasan dengan saya artinya marobi bisa memang itu lewat marobi ini artinya saya bertemu dengan marobi ya lewat z bukan saya melewati z bisa seperti itu tapi marobi itu b kalau marobi berarti bertemu berpapasan dengan saya berpapasan dengan Fazai fa Zaidin. Ya. Fa Zaidin ismun. Zaid itu adalah isim bidalili wujudil kasrati fi akhirih. Gampang. Bidalili wujudil kasrati dengan dalil. Nah, dalil itu berarti apa bukti adanya kasroh fi akhirih di akhirnya di kasroh kemudian di tanwin lagi berarti ada dua ini mungkin antum agak ngantuk makanya ini saya sampai tanwin aja adapun tanda ini contoh-contoh yang ini nanti insya Allah kita bahas langsung tanwin sekarang bi akhirih qauluhu wa mithluhu kalau ta'ala bismillahirrahmanirrahim ar-rahim isim cuma ini Bismillahi Bismi ya. Ba dan ba same Bismillahi ada alif lamnya Ar-Rahmani ada alif lamnya Ar-Rahimi ada alif lamnya Kasroh semuanya Berarti itu isim semuanya Ya paham ya Kemudian di sini Ini gampang sekali Sekarang antum biar tahu tentang tanwin aja sekarang biar tahu tanwin wa amat tanwinu fa huwa lughatan at-taswid at-tanwin menurut bahasa adalah at-taswidu apa at-taswid itu saut apa itu suara suara wa minhu qawluhu nawwana at-ta'iru nawwana itu eh, ta'iru ta'iru Ida sawwata suara nawata suara naw ah ya naw nawana atau iru mendengung ta'iru ta'iru ta'iru tahu ta'iru burung bisa pesawat pesawat yang ta'iru ta'iru at-ta'iru ta'iran ish ta'iru tuyurun tairun burung tuyurun burung burung Toil apa? Pesawat. Toil. Dan lalu istilah ida suwata ketika bersuara. Jadi tamrin itu artinya apa? Bahasa menurut bahasa apa? Raswi. Ya, diambil dari kalimat nawanat toilu. Kemudian menurut istilah adalah nunun zaidatun. Nah, nun tambahan. Ada nunnya enggak? Nun tambahan. Alhamdulillah juga ada Nunun zaidatun Sakinatun Nun tambahan yang disukun Talhaku Akhirul ismi Yang bertemu di akhir isim Fil lafzi pada lafaz watafa rukuhu watafa rokohu ntar dulu fil ismi wal afdi ntar dulu akhir al ismi fil Watafa watafarokohu fil khotti atau watufariquhu fil khotti watufariquhu fil khotti Waktu pada fil khot ini artinya tidak tertulis gitu aja. Tidak tertulis. Paham ya? Nun yang disukun, nun tambahan yang disukun yang bertemu di akhir isim di suatu lafaz yang tidak ditulis. Paham ya? Ditulis gak nunnya itu? Nun nunnya nun dua nun ditulis tidak Masjidun nunnya ditulis gak Tidak tulis tapi lafadznya ada di lafadznya aja tapi tidak ditulis waturiku watufariku fil khatti tidak ada tulisannya tidak tertulis cuman begini aja nunya itu ganti dari nun tambah nun sukun nun yang disukun istighna'un anha takriri syaklati istighna'un anha بتكرير الشكلة عند الضبط عند الضبط عند الضبط بالقلم عند الضبط بالقلم cukup diulang syakalnya cukup diulang syakalnya ketika menulis dengan pena cukup ditambah syakalnya ketika menulis dengan pena paham iya pas cukup ditambah sakalnya kalau domah doma kan aslinya doma ini ditambah gini menjadi tanwin Muhammadu nah, mana ini ini udah habis pak ini bisa di kalau ada ini ya. Muhammad gini nih ya. hmm. Muhammadu nah, karena ditanwin menjadi nah, cukup ini ditambah ini aslinya kan gini kemudian nah ini hmm. Hmm. ditambah syakalnya nah cukup ditambah syakalnya syakalnya pak ini toma jadi gini jadi tanwin ini ini sudah tanwin bunyi tanwin tapi tidak ditulis paham kan ya ini ganti dari tanwin ini kayak gini kalau fathah tanwin ya, ya. karena aslinya Muhammad, Nah, karena ditambah tanwin menjadi Muhammad. Paham ya? Tahu sekarang. Artinya tanwin itu apa menurut bahasa adalah apa sweet. Seperti halnya nawana atau ir. Masya Allah itu ilmiah. <laughs> ilmiah sekali. Orang kan nggak tahu tanwin. Cuma istilah adalah nun tambahan ya, yang dilafalkan dan tidak ditulis. Udah. Yaitu cukup dengan ditambah syakelnya atau harkatnya atau orang Jawa bilang orang kita dengan ditambah harkatnya ya, dengan olan udah ini aja Muhammadun jadi Muhammad dan udah paham itu yang orang kan tidak tahu tanwin tanwin apa itu tanwin ini ditinggalkan semuanya karena ini semuanya ini wa amma dukhulul alif wal lam sudah ngantuk ya teman ya sudah sudah berat sekali ya saya tahu itu ya, contohnya antum lihat lagi nih lafaz di halaman 22 awal min dikasih demi wa tani ila ya an Contohnya itu sama anil Roma itu saya apa roma? Romil jumroh. Apa artinya romil jumroh? Lempar. Ramaitu sama saya melempar panah dari busurnya. <laughs> saya melempar panah dari busurnya. Saya me apa? Panah itu melempar apa? -apa? melepaskan, bisa lah. Roma itu kalau alasan Roma itu. Kita tinggal ini ya. Saya melepaskan. Saya melepaskan panah. Panah dari busurnya. Rokibatu, rokibatu ala farosi, ala. Rokibatu, rokiba saya. Rokib itu iya, naik. Naik. Naik. Saya naik di atas kuda. Alma ufil kuzi kus jadi wadah kus rubba contohnya rubba rojulin karimin laki itu dan aku banyak menjumpai laki-laki yang dermawan ya berapa banyak betapa banyak itu ya biasa iya. betapa banyak laki-laki yang dermawan yang telah aku jumpai betapa banyak laki-laki dermawan yang telah aku jumpai. Yang ke tujuh alba umaror tu izin Saya berjalan bertemu dengan Zaid. Pokoknya. Oh, enggak enggak enggak tahu. Nah, halaman dua tiga. Dua Nah. ada. Hmm. Kemudian yang ke-6, yang ke-7 al-ba'u, yang ke-8 al-kaf. Namanya kaf apa zaidun kal asadi. Zaid itu seperti yang lebih baik dari itu artinya Allah usum bukan cuma itu aja sumpah saya bihadal balad usum bihadal balad wa qasimu billahi la ukrimanna saya bersumpah demi Allah saya benar-benar akan memuliakan atau meng Tallahi demi Allah la usahibul ashror Ashror itu jamak dari syarrun Demi Allah saya tidak akan berteman dengan orang-orang jelek, orang-orang buruk perangannya syarrun ya, Sudah selesai Nah ini baru baca semua yang jelas antum paham insyaallah paham ya ini semua paham siapa yang tidak paham ini penting alif wal warabi'atu mhm. dukhulu harfin saudara dua saudaranya yaitu Fi'il dan Har dan Huruf eh, memiliki, memiliki tanda-tanda yang banyak iya, itu artinya yang habis tuh Masya Allah eh, Fi'il itu fi'il itu biasanya di didahulukan. Fa'il, fa'il itu didahulukan. hal alif hal alifu apakah alifa kal alifi kenapa hal alifi karena ada alif ayo kah ada kah alif ya harus kal alif tidak boleh kal alifu kal alifi hmm. wal walam walam apa nih jangan disuruh <laughs> walam walam ah walam apa lami walami walami ya huruf Al-khabdu wa hurufi. boleh disebut. Wa wa wa ya. Wa hurufil khabdi. Wa minha hmm? ma fi akhiri fi ah, fi akhiru apa fi akhiro? Fi ah, fi akhiruha. Fi Ayo, fi kalau ada fi fi itu apa? Fi akhiriha. Iya, iya, fi akhiri. Fi akhiriha terus. Fi akhiriha. Mhm. kal kal khobdi wal wat tanwin wat tanwin kal khofdu apa kal khafdu kal khofdi kenapa karena jadi kal gampang loh ada yang bisa di ini harus di kalau udah tuh kalau khofdu bisa kalau khofdu dari mana itu ini bacaan lain kira asal ah <laughs> ayo ah diartikan tanda-tanda mm-hmm. ayo pak ini pak Soyo yang menulis tadi ayo menulis artinya ya diartikan Hah? ya terus ya diartikan tanda-tandanya ah. mayat Wahadil alamatu minha ma yakunu fi awalil kalimat alam tanda-tanda ini ada yang di awal ada yang di awal kalimat nah, kal alif alif dan lam seperti alif dan seperti alif dan lam wa hurufu fi hurufi hurufi qasdi dan huruf jar hmm. dan darinya minha ada pula dari tanda-tanda tersebut tanda-tanda tersebut ada di akhirnya uh, seperti seperti Hijar ya, ya? dan termin Hijarkan, hijarkan apa? Dan him yeah. أو كانت kanat أو كانت تقبل تقبلها أو كانت تقبلها حكمت عليها بأنها اسم التصفل واصطلاحا عبارة عن عن الكسرة عبارة عن الكسرة عن الكسرة التي تحدث عند دخول نحو كسرة نحو كسرة الدال من وذلك نحو كسرة الدال من جيد في قولك مررت بزيد فزيد اسم بدليل وجود وجود الكسرة وجود وجود الكسرة كسرة وجود الكسرة kasroti kasroti kasroti kasroti kasroti wujudil kasroti kasro kasroti ranya mana ya, tetap ra kasroti di akhir akhir iya. Fahmat apa itu? Ya. kalimat tanda-tanda dari tanda-tanda berikut ini akan berubah atau menerimanya dihukumi dihukumi isi isim dan selesai dihukumat alaiha di atas atas di atas itu waduh <laughs> dihukumi isi selesai ya فأما الخفض فأما الخفض فهو لغة فهو لغة فهو لغة apa itu khafdu adapun khafat adapun menurut bahasa bahasa ah irtifa apa jadi irtifa itu lawan dari berarti apa? Bawah. Bahwa atas satu, yaitu bawah. Nah, yang ini apa loh? Yang ini lagi kerja malam. Oh, Tapi kalau bisa walaupun ini ngantuk-ngantuk di sini ada faedahnya tuh. Minimal hmm. penjelasan saya itu antum ada masuk walaupun ngantuk ngantuk bisa datang kasih tahu walaupun ngantuk harus datang nggak boleh nggak datang Assalamualaikum karena kita ini nggak belajar ini nggak belajar secara detail eh, gitu saya ambilkan mana yang anda butuhkan top tip adapun ini kenapa saya baca untuk belajar membaca dan mengartikan hmm, ayo dan menurut istilah apa itu ibarat mengambil kasri harus tahu ungkapan iya. dari kasroh sebenarnya ungkapan ibarat anil kasroh itu ungkapan iya. dari kasroh ibarat perumpamaan dari kasroh perumpamaan bisa ibarat itu perumpamaan atau ungkapan dari kasroh yang terjadi ketika ada ambil masuk ambil khofat yang masuk seperti min kalau min berarti harus di kasro ya ketika ada amil yang masuk atau pengganti dari amil tersebut nah, yang mewakilinya yang mewakili dari amil tersebut. Contohnya apa? E, ini jam e, eh, ini diidofahkan, makanya dia sholat. Nah itu idofah itu sudah Insya Allah Taala kita lanjutkan di minggu yang akan datang. Insya Allah Taala yang jelas antum ini harus hafal. Kemudian datang teman-teman yang tahu ini kalau nggak hafal memang salah bingung nanti fi ini huruf apa contohnya fi akhirnya fi dibaca doma di masjid kenapa enggak? paham fi itu dari karena yang khofat itu jer itu artinya apa kasro Ini kan kasro nah, nanti rofa karena di doma itu rofa itu doma nasab itu artinya lurus di sana ada ekor khofat itu ini pertama rofa, rofa itu berarti marfu, rofa di atas. Apa bentuk? Doma. Kalau nasab, nasab itu berarti lurus, lurus itu berarti fathah. <laughs> Nanti khafat itu aja tiga. Kemudian lagi ada lagi sukun, jazm namanya, jazm. Jazm itu cuma fiil. Jazmun namanya sukun. Jazmun, sukun nanti. Ada lagi yang terakhir sukun. Ada empat itu tanda itulah nanti yang kasroh sama sukun gitu aja karena apa, apa harkat itu ya itu aja karena pembahasan nahu itu ya harkat nanti yang kita bahas itu fathah ah, yang pertama doma doma rofa fat fathah kemudian kasroh kemudian sukun ya selesai itu pembahasan nahu cuma ini aja <laughs> pembahasannya cuma itu aja dhammah fathah kasrah sukun selesai insyaallah taala kita lanjutkan kajian kita di minggu yang semoga saja bermanfaat ya dan yang jelas teman sekalian saya sudah meminta sesingkat-singkatnya ya, antum harus berusaha istiqomah karena segala sesuatu itu Bagaimana saya nanti akan membaca kitab? Saya akan menjelaskan ke antum buku nazir seperti yang saya janjikan. Ya, kalau antum tidak memahami ini, ya antum nanti bisa mengartikan, ya, cukup makna ini saja. Itu yang saya inginkan. ¡Gracias!